Sudah ada yang bergabung. Halo Pak FM. Halo. Ya. Uh, menurut saya gini Pak. Kalau soal apa uh, eh, penghuk, uh, eh, apa uh, tidak dikabulkannya si ini permohonannya terus kemudian dijatuhi hukuman sama Mahkamah Agung saya rasa sudah sudah tepat ya Pak ya soalnya koruptor ini banyak akalnya Pak dia bisa berbuat seperti kayaknya dia bersih ya, padahal dia kotor setengah mati gitu. Dan keluarganya juga sama, melindungi, menikmati gitu ya. Makanya kalau menurut saya, ya kalau bisa sih hukum di Indonesia ini lebih lebih keras deh ya, supaya misalnya kayak keluarga juga anggota keluarganya tuh bisa di apa, ada hukumannya lah, dibikin malu lah atau bagaimana kayak wacana terakhir kan pemiskinan koruptor misalnya. Soalnya kalau di daerah gitu, mereka selalu disogok aja, ya udah main duit aja. Udah yang tadinya harusnya dihukum 20 tahun bisa bebas. Ini jadi begitu pas di Mahkamah Agung diputusin eh, malah dihukum, saya setuju kemungkinan besar walaupun saya nggak tahu kasusnya Pak ya. Benar-benar saya nggak tahu. Tapi feeling saya nih, kita semua kan sama-sama tahu. nama di Indonesia namanya pejabat gitu kalau yang yang apa yang bersih itu sedikit, yang kotor itu banyak dan kita bisa melihat kasat, dengan kasat mata kekayaannya luar biasa, rumah mewah, fasilitas, kendaraan dan seterusnya. Dari mana duitnya? Gajinya nggak nggak nggak se, sebesar itu kok. Kalau dihitung secara matematik juga ketemu, wah ini ngaco gitu. Jadi dengan dengan dihukum ini ya saya setuju kemungkinan MA-nya benar, memang koruptornya yang banyak sokok sana sokok sini di daerah itu. Makasih Pak. Terima kasih Pak Abdul. Kita beralih ke Pak John. Halo. Halo. Silakan Pak John. Setuju banget dengan MA. Ah. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya sih masih kurang berat ya. Uh, namanya koruptor kalau nggak dikasih pelajaran sekali dan berat. Dan menurut saya yang mesti harus menjadi perhatian dan konsen adalah si hakim yang memutuskan bebas tersebut. Jadi bukan hanya si tersangka nanti yang uh, diputuskan oleh MA untuk akhirnya mendapatkan hukuman 12 tahun si hakim yang mungkin bebas juga harus dievaluasi kenapa bisa sampai terjadi seperti itu dan bahkan mungkin eh, si tersangka koruptor ini bisa kena pasal tambahan lagi yaitu kalau memang terbukti menyuap eh, hakim pemutus bebas tersebut dia harusnya bisa terkena lagi pasal yang lebih berat lagi terima kasih terima kasih John ada Ibu Eni halo Halo Bapak. Silakan Ibu. Korupsinya berapa miliar sih Pak? 28 miliar Ibu. 28 miliar yang diganti sama dia cuma berapa? Nah itu harusnya Pak ya hukum mati. Nah jadi itu cuci bersih seperti dengan rinso. Habiskin aja semuanya daripada rugi negara, rugi rakyat. Apa yang dinikmatin rakyat kalau pejabatnya semua korupsi? Matilah rakyat Indonesia semuanya. Kasih Pak. Terima kasih. Sudah ada yang kembali bergabung. Halo Pak Yos Assalamualaikum. Silakan Pak Yos. Iya, saya pikir niru seperti Cina aja mas. Dikasih peti mati 101, yang satu buat presidennya. Jadi kalau ada yang korup, semuanya pada jiper semua. Terima kasih. Sorry Pak Yanto. Sorry Pak. Silakan Pak Yanto. Saya betul-betul bangga Pak Emma. Teruskan, Emma harus menjadi orang yang penentu yang adil dan tunggu. Saya kagum, saya salut. Emma maju terus, jangan biarkan BPN dan PT itu berbuat semena-mena. Terima kasih. Halo Pak Andi. Iya Pak. Silakan Pak Andi. Enggak itu berarti sebelum ke, ke MA itu berarti merupakan keputusan pengadilan tinggi ya Pak ya. Nah itu harus diselidiki juga selain memang pembatalan juga harus diselidiki kenapa pengadilan tinggi ini bisa memberi uh, kebebasan atau tidak dituntutnya ya mantan bupati ini gitu. Ah, nah itu harus diselidiki. Kenapa sampai ada bebas gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ada Pak Aryo. Halo. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Aryo. Eh, mungkin ini Pak, MA itu nggak mau kalah sekarang sama KPK, mau berkejar-kejaran. Jadi mulai unjuk gigi lah. Ya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Kita beralih ke Pak Hari. Halo. Sore. Silakan Pak Hari. Sudah mulai ada angin segar ya. Cuma nggak sampai di situ aja. Yang memutuskan bebas itu harus diperiksa hakimnya. Jangan hakim-hakim itu cuma mau nuntut naik gaji. Tapi kan keputusan itu bisa bebas. Orang-orang korupsi 28M itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Firman, halo. Selamat sore, Mbak. Silakan Pak Firman ya kelas wali kota, kelas bupati, pen, kelas terik, kelas kereta itu mah. Berani gak dia sama masyarakat? Ya terima kasih. Pak Irwan, halo? Ya, ya, ya, itu Bravo eh, itu. apa namanya? MA ya? Ya, cuma mestinya itu harus diperiksa juga hakim-hakim yang membebaskan uh, apa namanya di itu ya pengadilan tinggi atau pengadilan negeri gitu. Kok bisa dia membebaskan? Mestinya ada apa-apa itu harus diperiksa gitu. Ya, jadi harus dikenakan sanksi kalau hakim yang membebaskan gitu itu bertolak belakang dengan keputusan MA. Ya. Silakan Bapak komentarnya ya saya setuju dengan keputusan MK ya tapi bagaimana dengan uh, hakim yang mengambil itu harusnya hakim itu dihukum dong itu baru adil terima kasih terima kasih kembali Pak Adi Pak John selamat malam uh, saya setuju dengan pendapat yang pertama volume radio mohon dikecilkan sedikit Pak John setuju dengan yang pendapat yang pertama tadi dan aplaus buat eh, MA yang berani ya daripada MA MA yang dulu itu cuma eh, endorse aja gitu loh apa yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri atau pengadilan negeri tinggi gitu tapi sekarang dia sudah berani Iya terputus rupanya hubungan kami dengan Pak Juan Ibu Yeni selamat malam Selamat malam. Silakan bagus Ibu. sekali. Iya, kalau saya menurut eh, itu bagus sekali, terhadap tindakan yang bagus sehingga mengalami jerak. -hmm. Sudah? Iya, gitu Terima kasih semoga, untuk komentar. berani, berani seterusnya hakim semua seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yeni. Saya beralih kepada Arman. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Silakan. Ibu. Ya menurut saya perlu diklarifikasi mengenai putusan awal di tingkat eh, pengadilan supaya ini juga menjadi hal presiden yang eh, tidak menjadi presiden yang baik ke depan bahwa di tingkat pengadilan di bawah itu tidak selalu memutus bebas ter terus di atas diputus yang sangat berbeda sama sekali. Tentu harus perlu ada pemeriksaan di level、uh, eh, bawah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Darman.